النار أعاذنا الله وإياكم من النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah masih dalam kajian kitab tauhid melanjutkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Hasan hafizahullah taala yang telah kembali ke negerinya di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ma jaa fi taghlib fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada bab tentang larangan keras beribadah kepada Allah di sisi kuburannya orang-orang yang soleh. Bagaimana kalau beribadah kepadanya? Itu beribadah kepada orang-orang yang soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dilarang di sisi kuburan, apalagi menyembah kuburan. Fabarakallahu fikum dalam hadith Ummu Salamah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim telah disebutkan bahwasanya Ummu Salamah pernah hijrah ke Habasyah dan ternyata ketika di sana dia mendapatkan kanisah. Kanisah adalah tempat peribadahnya orang-orang Yahudi dan Nasoro Habasyah dan negeri Nasoro dia mendapatkan kanisa istilahnya gereja ternyata di dalam kanisa tersebut terdapat gambar-gambar patung-patung dan ini memang kebiasaan mereka dalam gedung-gedung peribadahan mereka di kanisa-kanisa mereka mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung dan ini kita lihat juga di negeri kita sehingga ini menunjukkan sudah jadi kebiasaan mereka. kalau fikum terdapat gambar-gambar dan patung-patung maka ditanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bimbingan bagaimana tentang keadaan tersebut. Maka beliau mengatakan beliau bersabda ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu orang-orang Nasoro kebiasaannya apabila di antara mereka ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal, mereka membangun di atas kuburan-kuburan mereka itu masjid tempat peribadahan. Wasawaru wasawaru fi tilka Kemudian dibentuklah patung-patung untuk mengenang mereka. Naam. Maka beliau mengatakan ulaika syiraru al-khalqi 'indallah. Allah. Ketahuilah wahai sahabatku, sini adalah istri Rasulullah dan juga sahabat yang lainnya dan juga umatnya. Beliau menyatakan ulaika syiraru al-khalq 'indallah. Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala mencap stempel bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara dengan kesyirikan-kesyirikan mereka beribadah di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh di kalangan mereka dengan syiraru al-khalq makhluk yang paling jelek na'udzubillah sehingga barakallahu fikum di dalam hadis ini mereka dalil bahwasanya merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara apabila ada dari mereka yang diwalikan dikatakan orang yang soleh di atas kuburannya dibangun tempat-tempat peribadahan dan Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bahwa saya jangan diikuti mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk yang jelek, makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan keras kepada umat Islam untuk jangan niru-niru mereka. Yaitu apabila ada orang yang soleh, Pak Kiai atau Ustadz atau Wali ketika meninggal jangan dibuat di sekitar kuburannya masjid itu tempat peribadahan karena Hal itu merupakan kebiasaan orang-orang yang jelek. Makhluk-makhluk yang jelek di sisi Allah yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang menyatakan siapa? Rasulullah SAW Saking pentingnya dan besarnya perkara ini, Rasulullah SAW ketika akan meninggal sebelum beliau meninggal, beliau mewasiatkan di dalam sab sabdanya laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura amyaihim masajida Perhatikan kaum muslimin sebelum beliau meninggal beliau sempat pingsan kemudian menutup mukanya dengan kain sampai kemudian sesak ditubuhkan lagi Kemudian ketika membuka langsung belum mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Terlaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka itu orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid Sehingga fa kata Aisyah radhiallahu anha Rasulullah terus mengulang-ulang kalimat tersebut agar tidak ditiru oleh umat Islam. Kalau seandainya tidak khawatir kuburannya Nabi dijadikan sebagai tempat peribadahan, maka niscaya Pak Nabi akan dikubur di di luar di pemakamannya kaum muslimin. Anak khawatir nanti akan dijadikan sebagai tempat peribadatan, maka kuburannya Nabi di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Fabarakallahu fikum Dalam hadis ini memberikan banyak faedah kepada kita tentang fabarakallahu fikum larangan menjadikan kuburan para wali-wali kita, orang-orang soleh di kalangan kita sebagai masjid. Wallah alam soab. Apakah hadis seperti ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin ataukah mereka sudah tahu tetapi karena hawa nafsu atau sudah dikuasai oleh syaitan sehingga mereka tidak memperdulikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kaum muslimin kalau kita ke Jawa, itu apa kuburan orang-orang soleh mereka dijadikan apa tempat ada sajadahnya bertabaruk bertawasul kepada mereka ini jelas fabarakallahu merupakan bentuk perkara-perkara yang haram Nabi alaihi salatu wasallam la tusallu ilal kubur janganlah engkau salat menghadap kuburan Sehingga fabar barakallahu ini penting bagi kita kaum muslimin rahiman rahimakumullah untuk belajar tauhid dan kemudian menyampaikan perkara tauhid ini kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang dibodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Mereka membuat kuburan-kuburan yang dinyatakan sebagai wali dihias dengan luar biasa perhiasan, dikasih fotonya, dikasih macam-macam pernik-pernik. Pernah kita lihat gambarnya dikasih telur, muter semua kucingnya itu dengan telur. Kemudian dikasih lampu-lampu dan lainnya, luar biasa. Kalau kita masuk kuburan bukan takut mati malah jadi main selfie-selfie. Luar biasa di kuburan ya ziarah kuburan bukan untuk mengingat kematian malah selfie-selfie ini. Saya telah mengunjungi kuburannya Wali Songo bangga. kalau fikum ini musibah yang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Kalau seandainya itu memang wali, kita katakan tidak boleh kuburan-kuburan mereka dijadikan sebagai tempat ibadah. Baca dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim Kaum muslimin rahimahumullah Di sana ada beberapa syubhat yang dilancarkan atau dilemparkan oleh orang-orang kuburiyun yaitu fabarakallahu fikum yang pertama mereka mengatakan bahwasanya la itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida Orang-orang yang telah berseteru ya di dalam urusan mereka mengatakan kita sungguh-sungguh akan menjadikan kuburannya tempat sejarahnya Ashabul Kahfi sebagai masjid jadi ketika para pemuda itu ketemu raja, maka kemudian dari mana kamu? Kamu di karena di mana teman-temanmu? Aku ada di sana. Ketika masuk masjid tiba-tiba eh, masuk ke gua, ternyata pak, Dicari-cari pemudanya hilang semua. Sehingga untuk mengenang kesolehannya para pemuda tersebut dibangunlah prasasti kuburan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan membangun apa prasasti atau kuburan eh masjid di atas tempat mereka meninggal atau tempat mereka pernah tidur atau bersemayam di situ. Luar biasa syubhatnya dengan ayat Al-Kahfi ayat 21. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna lanattakhidanna lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka fabar kita jawab syubhat tersebut apabila dia mereka menggunakan bolehnya membangun masjid di tempatnya orang-orang soleh dengan dalil ayat tersebut maka jawabannya adalah sebagai berikut pertama mereka mengatakan lihat mereka apa menjadikan tempat pertapaan atau meninggalnya orang-orang yang soleh tersebut itu para pemuda yang soleh tadi sebagai masjid atau prasasti Berarti hal ini diikrarkan oleh syariat. Berarti boleh dong, berarti berlaku boleh bagi syariat kita. Maka kalau begitu pernyataan Anda, hai orang-orang kuburion yang penyembah-penyembah kubur, bahwasanya syariat mereka berlaku untuk syariat kita. kalau begitu ini jelas. Kalimat yang mutlak adalah kalimat yang batil kita katakan fabar kalau fikum kalau seandainya syariat syarat umat terdahulu tidak menyelisih syarat umat Islam, kita katakan syariat umat terdahulu adalah berlaku pula bagi syariat kita. Sekarang kalau taruhlah mereka boleh menjadikan kuburan-kuburan wali-wali mereka orang salam mereka sebagai masjid. Tapi Pak, Nabi SAW mengingkari perbuatan tersebut. Berarti Pak, ini tidak berlaku bagi kita. Ini yang pertama. Bahwasanya pernyataan bahwanya syarat umur terdahulu syarat pula bagi umat kita. Kita katakan tidak. Kita katakan bisa menjadi syarat kita ketika tidak melanggar atau menyelisih nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah fa barakallahu fikum lafat wa qala alladhina ghalabu ala amrihim ini gak jelas telah berkata orang-orang yang telah berseteru telah bertikai tentang urusan mereka ini orang-orang beriman atau orang-orang yang kafir sehingga tidak jelas bisa jadi mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena lafaznya umum sehingga fa barakallahu tidak sorry apakah mereka orang yang beriman ataukah bukan dari kalangan orang-orang yang beriman karena lafadznya umum. Sehingga fa barakallahu ini ya bantahan dari syubhat-syubhat mereka. Kemudian syubhat yang kedua Kami akan membangun di sekitar atau di kuburannya orang yang soleh sebagai masjid tempat ibadah. Kita jadikan kuburannya orang soleh sebagai masjid. Jadi kita masukkan kuburan tersebut di dalam masjid. lo kenapa kok seperti itu? Iya karena buktinya Nabi SAW mama Kuburannya di dalam mas masjid Jadi Barakallahu Fikum sebagian kaum muslimin memasukkan atau mengubur orang-orang soleh di kalangan mereka atau mungkin dahulunya itu kuburan kemudian dibangun masjid sehingga kuburan tersebut masuk di dalam masjid mereka berdalil berdalih dengan apa dengan adanya kuburan Rasulullah SAW di masjid Nabawi. Fabarakallahu maka kita jawab. Fabarakallahu di zaman Rasulullah SAW ketika beliau meninggal maka kuburan ini bukan berada di dalam masjid masjidnya di luar dan kuburan Nabi SAW berada di dalam apa? di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha ini yang pertama jadi gak sengaja ya sengaja dibangun kuburan Nabi di dalam kuburan, dalam masjid. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau fikum kapan kuburan Nabi dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi adalah di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 hijriyah. berarti berapa tahun yang lalu? cowok ya. Pada tahun 88 Hijriah, kalau fikum memerintahkan untuk membongkar masjid untuk diperluas. Maka kemudian kalau fikum dia mengutus risalah perintah kepada gubernur Madinah di saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika mendapatkan perintah luar, kok suruh perluasan? Akhirnya Pak kena kubu apa rumahnya Rasulullah SAW sehingga mau nggak mau berarti kuburannya Nabi jadi nanya jadinya nanti apa berada di dalam masjid akhirnya Fabarakofikum Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada pemerintahnya itu presidennya saat itu untuk meninjau ulang karena khawatir nanti kalau akan terjadi fitnah apabila memasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam masjid Rasulullah SAW. Ternyata Pak Al-Wali bin Abdul Malik tetap nolak. Tidak, ini perintah. Maka Umar bin Aziz mengumpulkan para fuqaha kemudian para ulama di saat itu untuk bermusyawarah bagaimana nih? Ini presiden memerintahkan kita untuk apa? Mengadakan perluasan masjid. Maka seluruh ulama di situ mengingkari, tidak, nggak bisa. Harus diingkari ini mungkar sampaikan kepada Al-Walid bahwasanya bahwa tidak boleh biarkan kekuburannya Nabi berada di kamar beliau di kamar Aisyah abai pada perluasan maka bak ke tempat yang lainnya jangan sepakat para ulama saat itu untuk mengingkari perbuatan Al-Walid namun namanya pemerintah penguasa di saat itu memang keras maka tetap memerintahkan harus perluasan meskipun kuburannya Nabi ya jadinya nanti dalam masjid maka Fabar Umar bin Abdul Aziz ada statusnya cuma gubernur nggak bisa berbuat apa-apa ketika mendapatkan perintah akhirnya Fabar Fikum beliau pun akhirnya melaksanakan perintah tersebut namun Fabar dikum ditetapkan apa kuburan Nabi iya itu di sebelah kanan kalau sebelah kiri ya Pak jadi bukan di hadapan kib kiblat. Walhasil fabar kalau bikin perbuatan Al Walid mengadakan perluasan Masjid Nabawi sampai kepada akhirnya memasukkan kuburannya Rasulullah SAW dalam masjid ini telah diingkari oleh para ulama di saat itu dan ini tidak ada kesepakatan dan tidak ada penetapan persetujuan dari para ulama-ulama di saat itu sehingga anda berdalil dengan bolehnya membangun kuburan di dalam masjid dengan hujah kuburannya Nabi berada dalam masjid adalah batil. Kenapa? Karena para ulama telah mengingkari perbuatan Al-Walid. Nah, Ini barakallahu fikum telah dijawab oleh para ulama Syekh bin Baz, Syekh al dan yang lain-lainnya. Kemudian syubhat yang ketiga Mereka mengatakan bahwasanya salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Masjid Al-Khaif ma'ana fi qabrun 70 nabiyan. Rasulullah SAW pernah sholat di sebuah masjid Masjid Al-Khaif dan di masjid itu telah dikuburkan dalamnya 70 Nabi. Luar biasa. Nah, kok Nabi sholat di masjid yang ada kubur kuburannya? Berarti nggak apa-apa. Sholat di dalam masjid yang ada kuburan. Apalagi kuburannya orang-orang yang soleh. Ini syubhat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwasanya fabar komikum Nabi SAW pernah sholat di suatu masjid yang masjid itu ya terdapat apa 70 kuburannya para nabi. Maka barakallahu fikum kita katakan dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah hadis tentang barakallahu fikum Salat Nabi alaihi salatu wasallam fi Masjidil Khaif qabr 70 nabiyan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah adalah hadis yang lemah sebagaimana dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini pertama, sanatnya tidak jelas, sanatnya lemah. Bahwasanya Nabi sholat di Masjid Al-Khaif yang ada padanya 70 kuburan Nabi. Kemudian fa barakallahu fikum Kalau seandainya sahih, kalau seandainya sahih, maka kabar kata para ulama annal kubur laisa zahir wa bariza. Kita katakan Masjid Al-Khawf ini kalau betul boleh disolat apa untuk sholat padanya, kita lihat kuburannya mana? Kuburannya mana? Kuburannya nggak tampak. Oh, pokoknya pernah dibangun di sini. Mana sanatnya ada kuburan 70 ribu nabi di kuburan tersebut, di masjid tersebut. Itu kan katanya katanya, sanatnya nggak jelas hukum Islam, syariat Islam dibangun dengan apa? Sanat yang jelas. Apakah betul kuburan 70 nabi itu dikubur di masjid tersebut? Sehingga fabarakum kalian ternyata tidak bisa mendatangkan ya dalil-dalil petunjuk yang jelas. Mana? Gak ada bekasnya, gak ada kuburannya, gak ada yang masjid biasa. Kemudian katakan di dalamnya pernah dikubur 70 ribu nabi. Islam fabarakum berhukum dengan yang zahir, yang tampak, tidak ada kuburan di masjid tersebut. Maka dokumennya seperti masjid biasa. Ini kalau seandainya benar Nabi SAW pernah sholat di masjid tersebut. Fabarakallahu ikhwani bidin rahimakumullah. Ini syubhat-syubhat seputar kerama subhat mereka tentang bolehnya membuat mereka membolehkan membangun kuburan di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan itu memasukkan kuburan orang-orang yang soleh di dalam masjid tapi kesimpulannya wabarakatuh dari hadis Aisyah dan Ummu Salamah Kita ambil faidah-faidahnya bahwasanya itikhadus suwar fi wa al ibadah min adadin nasara ini pertama. Faedah yang bisa kita petik dari dua hadis yang telah kita kaji bahwasanya membuat gambar-gambar atau patung-patung di tempat peribadahan ini merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasoro. Antum lihat orang-orang Yahudi dan orang Nasoro kalau antum masuk ke peribadahan mereka banyak gambar-gambar nggak? Banyak. Dan ini kalau fikum dituruh oleh anaknya Yahudi itu siapa? Syiah Rafidah. Tidaklah Syiah Rafidah salat melainkan apa? Gambarnya Khomeini berada di depan mereka. Dan termasuk kuburan mereka dibangga-banggakan, dikasih gambar-gambar wali-wali mereka. Nauzubillah. Ini anaknya Yahudi, itu orang-orang Syiah. Syiah merupakan anak dari Yahudi. Kenapa? Karena yang membuat Syiah pertama kali adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Jadi barakallahu fikum ini apabila kita wahai kaum muslimin kita punya masjid kemudian dikasih gambar-gambar, foto-foto ya Sunan A, Sunan B, Sunan C sampai 9 umumnya atau sampai 10 atau 20 sudah. Maka Pak, Anda telah mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasoro Dan Nabi mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut nanti pada hari kiamat. Waspada. Tidak boleh kita meniru kebiasaan orang-orang kafir di dalam peribadahan. Islam harus beda. Kemudian paragraf yang kedua adalah tahrim bina masajid. Al kubur haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan. Baik kuburannya dulu kemudian baru dibangun masjid atau masjid dulu baru dibangun ku, kuburan di dalamnya. Haram. Masjid harus bersih dari namanya kuburan. Makanya Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum makabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, nggak pernah dapat disolati. Ketika ada sahabat yang nggak pernah sholat di rumah, sholat sunnahnya di masjid, maka beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nggak pernah dibaca Al-Qur'an, nggak pernah di, untuk sholat sunnah. Sehingga ini memberikan faedah Pak, kuburan ini bukan tempatnya membaca Al-Qur'an, bukan tempatnya untuk sholat. Sehingga babar ini Makanya Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro karena mereka menjadikan kuburan wali-wali mereka, nabi-nabi mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid. Berarti kalau kita wahai kaum muslimin menjadikan wali kita atau orang soleh kita taruhlah ada kemudian sebagai masjid digelar sajadah, kemudian dikasih model-model kayak masjid tempat peribadahan, maka ingat Allah melaknat kita apabila kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasoro. Hati-hati. Percuma Anda jengkang-jengking istilahnya. Ruku sujud dengan sekian banyak rokaat kalau ternyata anda sholatnya di dalam masjid yang ada kuburannya tidak sah sholatnya apalagi langsung menghadap kuburannya jelas tidak sah wahai kaum muslimin rahim rahmakullah jangan ikuti seruan-seruan taruhlah itu kiai kita yang ngomong taruhlah ustadz kita yang ngomong taruhlah umumnya wali kita yang ngomong tapi ingat al-haq la yu'rafu birijal Kebenaran itu bukan diukur dari tokoh-tokohnya. Oh, kalau tokoh ini ngomong berarti ini benar. Tidak. Dan insya Allah kalau ada kesempatan kita ingin membahas kajian tentang kaidah ini. Al-haq tidak diukur dengan tokoh. Karena sebagian kaum muslimin bahkan kita taklid dengan satu ulama seolah ulama itu adalah benar. Ini salah. Arijal yurafu bil haq. Rijal itu ditimbang benar tidaknya dengan apa al-haq, dengan dalil Alkitab wa sunnah. Apakah dia punya dalil apa tidak? Kalau seandainya kiai kita, syekh kita, ustadz kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, jelas hadisnya, jelas ayatnya, maka kita ikuti. Kita ikuti bukan karena orangnya, tapi karena apa? Dalil yang dia bawa. Tetapi kalau hanya rijal fikum telah melazimkan dia kokoh di atas sunnah, kebenaran pasti bersama dia. Dilihat dulu. Kenapa terkadang seorang ulama salah dalam berijtihad, apalagi seorang ustad atau kiai. insya Allah kalau kesempatan kita bahas tentang kaidah ini. Karena ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak taklid dengan barakallahu para guru-guru kita Kemudian fa barakallahu fikum yang ketiga. At-tahadduts amma yaf'alu al-kufar liyuhadzira al-muslimun. Liyuhadzira al-muslimun. At-tahadduts amma yaf'aluhu al-kuffar. Boleh kita berbicara ngobrol-ngobrol tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Eh, orang-orang kafir kok begini ya? Oh, begini ya. Boleh. Tujuannya apa? Agar memberikan apa? peringatan kepada kaum muslimin jangan diikuti kenapa orang-orang kafir kok seperti ini ibadahnya ya kenapa orang-orang syiah kok seperti ibadahnya iya aneh mungkar ada dalilnya enggak enggak ada oh berarti waspada jangan diikuti berarti kalau kita seperti ini berarti seperti mereka dong jadi boleh kita barakallahu membicarakan tentang ya keadaan-keadaan orang kufar tujuannya Pak agar kita berhati-hati jangan sampai kita jatuh ke, seperti mereka Kemudian yang keempat, jawazu la'nil kufar ala sabil umum. Fair yang keempat boleh kita melaknat orang-orang kafir secara umum. Bukan secara khusus. Ada secara khusus gak boleh maunya ada namanya orang kafir namanya A. Hei A, laknat Allah atas kamu. Nah ini gak boleh. Meskipun dia kafir gak boleh kita katakan laknat Allah atas kamu. Gak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia bisa jadi Pak masuk Islam. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita katakan Allah melada orang-orang kafir karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau stempel kamu ini terlaknat, kamu akan masuk neraka, pasti. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ya pak di akhir hayatnya nanti dia masuk Islam jadi kalau melaknat secara umum tidak mengapa. Ya, tapi kalau hanya mentain kamu kafir, kamu lah terlaknat, kamu kan masuk dalam neraka, pasti kamu matinya gini. Nah, ini tidak boleh. Nabi SAW melaknat secara umum, laknatullah alal yahudi wan nasara. Kemudian faedah yang kelima, annal bina al kubur min sunani al yahud wan nasara. Faedah yang kelima membangun kuburan di atas masjid atau membangun bangunan bangunan di atas masjid ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Kaum muslimin, coba kalau Anda umroh atau haji, coba mampir ke kuburan Baqi'. Bagaimana kuburan-kuburan mereka? Rajanya, menterinya, rakyatnya sama atau ada perbedaan? Sama, Pak. Kalau kita ke kuburan Baqi' semuanya sama bentuk kuburnya cuma gundukan tanah inilah yang dibimbing dan dituntuningkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuburan itu cuma apa cuma gundukan tanah maka barang siapa yang membangun kijing-kijing di amwah dikasih bangunan kasih kebun rumah-rumahan ini merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasoro ini bukan ajaran Islam pak Coba dilihat dari Al-Quran dan Sunnah Hadis-hadis jelas Tidak boleh kita apa? Membangun apapun Di atas kuburan Kenapa? Karena Fabarakallahu ini lebih mendekatkan kita untuk mengingat kematian. Coba kalau kita masuk kuburan yang cuma gundukan-gundukan tanah, ngeri, takut. Ih, suasananya mencekam. Wallahi kalau kita masuk ke dalam kuburan yang kuburannya cuma gundukan tanah, itu suasana lebih mencekam. Ya Allah, benar-benar kematian itu mengirikan kita sendirian. Tetapi kalau banyak kuburan, pemakamannya penuh rumah-rumah, masya Allah ini rumahnya kayak ya kasih pagar-pagar teralis, ada atapnya, ada kemudian keramiknya, kasih warna-warna-warni, kasih nomor-nomor, kasih nama-nama, luar biasa. Orang takut gak? Mengingat kematian gak dengan pemakaman yang seperti ini keadaannya? Tentunya tidak. Para nabi mengatakan zuru al kubur fa inna ziyaratahu kubul maut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya ziarailah kuburan, kunjungilah kuburan karena mengunjungi kuburan itu akan mengingat kematian. Ini malah selfie-selfie di kuburan. Wah, kuburannya bagus, foto. Wah, ini kuburannya bagus, foto. Ya subhanallah. Ini merupakan biasanya sunnah sunahnya orang Yahudi Nasara adalah membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Kalau seandainya kita seorang muslim membangun bangunan di atas kuburannya orang tua kita atau barakallahu teman kita, maka kita telah mengikuti jalan-jalannya orang Yahudi dan Nasara. Kemudian fa barakallahu faedah selanjutnya anna man bana masjidan 'inda qabrin salihin fahuwa min syirail khalq wa in hasunat niyyatuhu perhatikan kaum muslimin kata para ulama Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburannya orang-orang soleh Maka dirilah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Meskipun niatnya baik Kita lihat kalau orang-orang Yahudi dan Nasara dulu membangun masjid Di atas kuburannya orang soleh itu apa? niatnya baik untuk mengenang jasa mereka ya untuk kita bisa lebih dekat dengan mereka sehingga kita terpacu termotivasi dengan perjuangan mereka kesolehan mereka bisa barokahnya nular kepada kita niatnya baik agar Pak bisa selalu mengenang jasa-jasa mereka, bagaimana kesolehan mereka, bisa Pak ada motivasi. Tetapi kita katakan Nabi mengatakan ulaika syirul khalqi indallah. Mereka itu Yahudi dan Nasoro yang telah membangun bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Berarti kaum muslimin apabila kita membangun di atas kuburannya ayah kita bangunan-bangunan apalagi kemudian digelar hajatan di situ sebagai tempat peribadahan maka kita termasuk makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau wahai kaum muslimin dicap di sisi Allah sebagai makhluk yang paling jelek? Kalau seandainya itu sudah ada di stempel pada diri kita, naudzubillah, apa yang mau diharapkan nanti pada kiamat? Kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi, ampunannya Allah tentunya tidak akan dapat. Kemudian fa barakallahu selanjutnya Di dalam hadis ini bayan sababi dafni Rasulullah SAW fi hujratihi. Di dalam hadis itu dapat faedah sebab kenapa kok kuburannya Nabi dibangun di dalam kamarnya beliau. Apa sebabnya tadi? Karena khawatir kalau dibangun di luar nanti orang-orang akan bangun sama gedung-gedung atau tempat peribadahan di dekat kuburannya nah, Nabi. Ini Aisyah yang mengatakan kalau seandainya nggak khawatir kuburannya Nabi dijadikan sebagai tempat peribadahan, nih saya kabarkan kubur Nabi di luar. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Aisyah terjadi apa tidak? Terjadi. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi itu ya, mereka datang bawa foto, wahai Nabi ini foto anak saya, wahai Nabi berkailah anak saya, wahai Nabi. Luar biasa, datang dipukuli sama Hansapam sama Hansip istilahnya, sama penjaga, curu pergi, pergi. Kebanyakan orang-orang Indonesia, Pakistan, bertawasul istilahnya mereka. Yang jelas ini Bapak adalah mungkar. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, Tidak pernah dilakukan oleh Umar, Abu Bakar, Uthman dan Ali. Nggak pernah mereka datang bertawasul kepada Nabi. Demikian juga para tabiin, tabi tabiin wahai umat Islam, semua ulama-ulama di zaman Qur'an al mufadullah zaman-zaman terbaik zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi tabi'in tidak pernah melakukan apa? Tawasul kepada kuburannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sengaja dikubur di dalam kamarnya beliau agar tidak dijadikan sebagai tempat peribadahan. Hanya betul apa yang dikatakan oleh para ulama terjadilah. Masuk masjid akhirnya mak kuburannya Pak pada batang kemarinnya Kuburnya Nabi mak Nabi oh di sana nyemah-nyemah tembok padahal kuburannya jauh dari tembok sehingga fabar fabarakallahu ini dan ini semuanya karena kejahilannya kebanyakan kaum muslimin tentang ilmu agama itu tentang tauhid sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabar fikum faidah selanjutnya syiddatu ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa'tinaihi bitauhid. Betapa besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Nabi alaihi di awal risalah beliau meneriakan apa? At-tauhid. Awal kali beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tauhid. Dan ketika beliau mau meninggal ternyata masih mengingatkan umatnya tentang tauhid. Kenapa? Karena inilah modal utama Anda mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yusyik billah faqad harrama Allah 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyik billah faqad harrama Allah 'alaihi jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik maka Allah akan haramkan dia masuk surga wa ma'wahu munnar dan tempat tinggalnya adalah cocoknya dalam neraka karena firman inilah diantaranya Rasulullah SAW awal risalahnya mengajak manusia untuk mengesahkan Allah beribadah bertawakal minta rizki minta apapun hanya kepada Allah, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada bintang, bulan, matahari atau apalagi pada orang-orang yang soleh yang derajatnya, statusnya, levelnya di bawah para nabi. Dilarang dalam Islam. Buka Al-Qur'an, buka sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim dan yang lainnya. Sadarlah wahai kaum muslimin, Betapa luar biasa perjuangan Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya syirik. Itu Pak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak barakallahu fikum ini sampai-sampai belum meninggal masih mengingatkan hal tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan Barakallahu fikum bisa memberikan wawasan dan membuka mata hati kita untuk kita tidak tertipu dengan seruan-seruan dai-dai kebatilan yang mengajak pada kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka tentang tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kaum muslim secara umum untuk bisa barakafikum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid dan meninggalkan syirik dengan sejauh-jauhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan dengan sejauh-jauhnya dan dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fikum.